Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ahlul kitab Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum Wahai ahlul kitab Janganlah kalian bersikap gulu berlebihan dalam agama Allah Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam sabda beliau beliau mengatakan iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu waspadalah kalian dari perbuatan ghuluu berlebihan dalam beragama yang menyebabkan binasanya celakanya umat terdahulu adalah perbuatan gulu apabila kita berpegang kepada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita maka di sana akan kita temukan terutama sekali kita yang datang belakangan kemudahan keindahan daripada dinul Islam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang menyebabkan tertutupnya keindahan Islam mahasinnya disebabkan dikarenakan oleh banyak hal yang terjadi dengan sebab hulu sehingga orang yang tidak paham melihat seakan itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> bahkan menurut sebagian bisa menjadi penghalang menyebabkan orang terhalang dari masuk Islam dan tidak tertarik dengannya sehingga sebagian dari ahlul ilm ada yang mengatakan al-islamu mahjubun bi ahli Islam itu mahasin keindahannya tertutup oleh penganut pemeluknya dikarenakan yang bukan dari Islam Islam dianggap bagian dari Islam dan itulah yang terbanyak dipraktikkan oleh masyarakat muslim atau umat Islam. Agama yang pada dasarnya adalah mudah, gampang yang kita tidak diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan yang ada dalam Islam. Yuridullah bikumul yusr Allah menginginkan kemudahan buat kalian Wala yuridu bikumul usr Dan Allah tidak menginginkan Kesulitan buat kalian Dalam ayat yang lain disebutkan Ma ja'al alaikum fid dini min haraj Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan dalam agama ini adalah kemudian kalian menjadi kesulitan dan kepicikan sebagaimana dikatakan oleh Allah kepada nabinya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa tiadalah kami turunkan Al-Qur'an itu untuk menyulitkan kamu oleh karena itu supaya kita bisa selamat dari bahaya berlebihan bersikap gulu dalam agama maka hendaklah kita pahami bahwasanya beragama itu adalah mengikuti contoh yang sudah ada yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah taala alaihim ajmain apabila kita jalankan ini maka kalau dikembangkan akan menjadi setiap bentuk ibadah dalam Islam baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita praktekkan kita jalankan sesuai dengan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah menjelaskan tentang itu boleh dikatakan ayat ini adalah sangat ma'ruf sekali sangat terkenal hampir semua islam, umat islam menghafalnya setiap muslim hampir semua menghafalnya karena sering disebut tapi hanya sebatas disebut di lisan terkadang bagaimana yang sungguhnya kandungannya yang dijelaskan oleh ulama agar kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil bentuk-bentuk ibadah darinya yang merupakan kandungan dari makna syahadat Muhammad Rasulullah namun banyak dari umat Islam tidak memahaminya sehingga terjadilah ayat ini dibaca kemudian berpaling dari contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan agama bahkan mengambil ajaran atau membuat ajaran yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang terjadi dalam masyarakat kita kemudian semakin luas dan semakin banyak dari umat Islam yang kebanyakan dari mereka itu adalah saling mengikuti yang diikuti adalah contoh yang salah itulah yang kemudian menyebabkan kejahilan semakin merajalela dan semakin hari kemudian semakin banyak amalan-amalan yang lahir karena anggapan baik dari akal kemudian karena perbuatan hulu dalam agama sehingga terbuktilah bagi kita tentang gurbatul Islam keterasingan dari ajaran Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memperingatkan dari peringatan-peringatan yang sangat banyak yang ini adalah dari peringatan dari berbuat gulu adalah salah satunya ini adalah peringatan yang seharusnya kita respon kita sambut kita tanggap karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memperingatkan demikian juga rasulnya melainkan sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Nah, apa yang diperingatkan oleh Allah dan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat berbahaya melebihi bahaya apa yang diperingatkan terkait dengan masalah yang akan memudaratkan jasmani dan fisik atau badan kita. Namun karena kita tidak paham sungguhnya akan makna ini, maka peringatan yang berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan diri fisik badan kita maka kita cepat tanggap, cepat merespon, bahkan semua meresponnya tapi kalau peringatan itu adalah berbentuk peringatan yang datangnya dari Allah, peringatan dari Rasulullah yang memperingatkan dari suatu yang jelas dan pasti akan bahayanya, maka kita kemudian tenang-tenang saja. Ini alamat dan pertanda kita akan mendapatkan bahaya, karena sepatutnya peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya lebih kita sambut dan lebih kita tanggap dan respon timbang peringatan-peringatan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh ulama ahli tafsir memperingatkan kepada ahlul kitab mereka dilarang berbuat ghulu berlebihan di dalam agama maka kita umat Islam kena dengan peringatan tersebut kenapa dikatakan demikian yang antara lainnya adalah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Butami salah seorang qadi atau hakim di negeri Qatar Umat Islam kena dengan peringatan Allah kepada ahlul kitab Kena dengan larangan ini ditujukan kepada mereka juga Dikarenakan umat Islam akan mengikuti Apa yang dilakukan oleh ahlul kitab Dan ini dipertegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya yang mengatakan layatianna ala ummati ma ata ala bani Israel hatta law anna fihim hatta law anna fihim man ata ummahu ala niyatan la yakunu fi hadhil ummah sungguh akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada kaum Bani Israel sampai-sampai kalau ada di antara mereka orang yang berzinah dengan ibunya sendiri maka akan ada pada umat ini ini menunjukkan kita ini kalau meninggalkan sunnah berdampak dan berakibat kepada mengikuti sunnah yang bukan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tuntut, kita pelajari, kemudian kita berpegang teguh dengannya. Pegang kuat-kuat sekalipun di dalam atau di balik berpegang kepada sunnah itu kita akan mendapatkan ujian berat maka disinilah ujian bagi kita yang dibalik ujian itu kalau kita sukses dan lolos maka pahala besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya dan dengan usaha yang seperti itu kita telah berusaha untuk menyelamatkan diri supaya tidak termasuk dalam kelompok orang yang merugi. Jadi umat ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisanya cuma mengikut, mengekor, membebek, membeo apa istilah orang. Terutama sekali di zaman yang belakangan, di zaman gorbatul Islam, di zaman rusaknya Islam, terasingan ajaran Islam, di zaman rusaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rusaknya mereka itu adalah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dikatakan zamannya itu adalah zaman yang rusak apabila pemahaman mereka terjungkir balik atau terbalik yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar kemudian yang lebih dahsyat daripada itu orang yang merintahkan dengan yang salah yang dianggap benar oleh karena itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengandung peringatan la taqumus sa'ah tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakunal ma'aruf, munkaran wal munkaru ma'rufan tidak akan terjadi hari kiamat sampai yang baik dianggap mungkar yang ma'ruf dianggap mungkar yang baik dianggap salah dan sebaliknya yang salah dianggap benar oleh karena itu di antara jalan keselamatan untuk bisa semoga yang hak kita anggap hak dan diberikan oleh Allah kemudahan untuk mengamalkannya marilah kita praktekkan doa Allahumma arinal haqqa haqqan Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah Ya Allah perlihatkanlah kebenaran yang hak yang benar itu pada kami supaya kami menganggapnya benar. <clears throat> Jadi yang hak dari Allah itu jangan sampai kita menganggapnya salah. Tapi kita mengatakannya benar kemudian diberikan kemudahan oleh Allah dengan taufik dan inayahnya kita akan bisa mengamalkannya dan sebaliknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya yang batil yang tidak benar itu diperlihatkan kepada kita dan kita kemudian meyakini dia itu adalah tidak benar dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan darinya ini dengan doa ini apabila terkabul maka pemahaman kita tentang agama kita akan jadi lurus jangan sampai yang sebaliknya yang hak kemudian kita anggap batil dan kita perintahkan dengannya yang batil kita anggap hak dan kita perintahkan dengannya kemudian yang pertama tadi yang hak kita anggap batil dan kita cegah darinya jadi tidak ada jalan untuk bisa selamat dari mengikuti apa yang diperingatkan, apa yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mengikuti sunnahnya ahlul kitab, jalannya ahlul kitab, tata cara ahlul kitab yang disebutkan dalam hadisnya la tabiunna sanan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh sungguh kalian akan mengikuti jalannya atau tata cara yang dilakukan oleh ahlul kitab sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta artinya sedikit demi sedikit kemudian semakin hari semakin banyak sehingga hal-hal yang membahayakan tanpa kita pertanyakan cuma kita asal ngikut saja Nah berdasarkan ini dan apa yang disebutkan tadi dalam hadis la'tiyanna ala ummati ma ta'ala bani Israel itu dipetik oleh ulama kita ini kena dengan larangan Allah dan peringatannya yang ditujukan memang kepada ahlul kitab tapi kita umat Islam kena dengannya dikarenakan kita sebagaimana disinyalir disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti mereka. Ini patut kita mengambil pelajaran untuk perhatikan apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini akan terjadi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi umatnya, ulamanya akan mengikuti ulama kaum Bani Israel yang awamnya akan mengikuti cara mereka bid'ah yang terjadi di antara mereka juga akan diikuti oleh umat ini kalau mereka bersikap bulu tidak mengindahkan peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang diperingatkan dalam hadisnya dari bahaya al-gulu berlebihan dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya untuk menguji mereka Diciptakan kehidupan, diciptakan kematian Untuk menguji mereka siapakah yang lebih baik amalannya Walladhi khalaqal mauta wal hayah Liabluakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian Kehidupan diciptakan oleh Allah untuk menguji hambanya Siapakah yang lebih baik amalannya Yang lebih baik amalannya itu adalah yang amalannya pas Dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam Jadi sebenarnya ini adalah kajian yang Seharusnya dimulai Dari sejak belajar dua kalimat syahadat sehingga bagian daripada makna syahadat Muhammad Rasulullah kita akan paham bahasan tentang tidak bolehnya berbuat gulu melampaui batas dalam beragama kita dituntut untuk sedang-sedang saja cara kita beragama yang tapi akan tapi sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana syahadat Muhammad Rasulullah itu adalah diantaranya adalah Allah yu'badallah illa bima syara' untuk tidak kita menyembah beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping itu Nabi Muhammad dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala maka ibadah itu kita ambil dari Nabi Muhammad dan kita praktekkan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada ibadah itu sifatnya wajib ataupun sunnah maka mengikuti contoh adalah wajib dalam melaksanakan ibadah yang sifatnya wajib saya ulangi ataupun sunnah mengikuti Nabi Muhammad adalah hukumnya wajib ibadahnya sunat tapi mengikut Nabi dalam pelaksanaannya hukumnya wajib contoh sederhana yang setiap tahun masih saja kita lihat salat terawih amalan sunnah tidak terawih tidak apa-apa tapi terawih yang menyimpang dari sunnah pelaksanaan sholat sunat terawih itu tidak mengindahkan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka amalan tersebut jelas dan pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terawih dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah atau pelaksanaannya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cara yang seperti itu bukanlah menunjukkan ketundukan kita kepada Allah yang menunjukkan kita mau diatur oleh Allah. Akhirnya apa yang terjadi dengan cara yang seperti itu kita telah menyembah Allah menurut maunya kita sebagai penyembah bukan menurut maunya Allah yang kita sembah. Ini berapa kali yang ulang dalam pengajian di sini jari amun temile ibadah no turut si tersembah ndak turut diri tersi nyembah terutama sekali ibadah salat yang sangat menentukan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha perintahlah keluargamu salat dan sabarlah Nah ini kalau kita perintahkan keluarga kita sholat Maka jangan asal nyuruh terutama sekali anak yang menjadi amanah dan tanggung jawab yang harus kita jaga dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muru abnaakum bis salati lisab'in. Perintahlah anak-anakmu salat dalam usia tujuh tahun. Ini jangan asal disuruh. Karena anak itu akan menjalankannya dalam bentuk maunya cepat-cepat tidak ada sabarnya maka butuh kontrol perhatian dari orang tuanya sehingga didikan kita membuahkan hasil harus kita dengan jerih payah dan kesungguhan dalam mendidiknya kita mengontrolnya dalam pelaksanaan sholat yang kita perintahkan maka barulah kemudian nanti akan kita mendapatkan hasil anak yang kita perintahkan sholat terbiasa dengan sholat yang sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan berdampak akan mengimbas kepada amal ibadah yang lainnya dari tugas-tugas dalam agama yang ditugaskan seorang muslim untuk menjaga dan memeliharanya dan mengamalkan kalau tidak Sholatnya saja belum benar kita perintahkan Kita menjalankan tugas merintahkan Tapi tanpa ada kontrol Tanpa perhatian dari pelaksanaan Yang dilakukan oleh si anak Namanya anak Kita maklumi semua Akhirnya beranjak kepada ibadah yang lainnya Dia puasa Maka puasa yang dilakukan ditentukan oleh Sholat yang merupakan kewajiban pertama dan utama bagi umat Islam sehingga disebutkan setelah dua kalimat syahadat dalam hadis yang menjelaskan tentang rukun Islam. Nah, jadi kalau mau tidak capek dalam merintahkan amal ibadah yang lainnya, maka perhatikanlah dengan betul-betul bagaimana tugas kita di dalam agama yang dibebankan pada kita sebagai orang tua untuk mengontrol anak kita sholat setelah kita perintahkan jadi anak itu akan terbiasa dengan sholat sesuai dengan yang dilihat, yang dicontohkan, yang ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita sembah Allah, kita beribadah kepada Allah, ikutilah kemauan Allah yang kita sembah. <clears throat> Karena itulah Nabi Muhammad didatangkan sehingga tidak ada alasan yang bisa dibenarkan siapapun dia yang disebutkan oleh ulama di antara orang-orang sufi mau melepas diri dari takalif asyariah dari tugas dalam agama dengan mengambil dari hatinya langsung maka orang-orang yang seperti itu pemahamannya yang menyatakan dirinya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad cukup dengan bertanya kepada hati sendiri maka kata ulama orang yang seperti itu ancaman hukumannya adalah dibunuh tidak perlu diminta disuruh untuk tobat yuktal wala yustadab katanya dan bagi yang mau penjelasan tentang masalah ini bisa kembali kepada kitab-kitab tafsir para ulama yang menjelaskan kisah perjalanan Nabi Musa mencari Nabi Khidir alaihi wassalam di sana disebutkan penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian dari orang-orang sufi yang mengatakan dirinya tidak membutuhkan kepada syariat yang dibawa oleh Nabi maka cukup bertanya kepada hati sekalipun orang-orang mempatuakan lain tanyalah hatimu sendiri istabti qalbak wa in abtakan nas wa in abtakal muftun itu adalah pegangan yang tidak benar maka bentuk-bentuk ibadah tidak akan kita ketahui melainkan dengan lewat perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita umat Islam. Kemudian cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempraktikkannya adalah cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah kenapa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita supaya kita tahu mana saja bentuk ibadah yang diridhoi oleh Allah untuk disembah dengannya dan untuk kita jadikan contoh dalam mewujudkan, dalam mempraktekkan, dalam merealisasikan ibadah yang kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu itulah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu rasulih wahai orang-orang yang beriman takwalah kepada Allah wujudkan ketakwaan lakukanlah ibadah dan berimanlah kepada rasulnya artinya dalam mewujudkan ketakwaan itu contohlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita beramal atas dasar sunnah kita akan terpelihara dan terjaga dari sikap gulu dalam beragama, sikap berlebihan. Seperti kisah yang sangat ma'ruf ada beberapa orang datang kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang bertanya tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditanya memberikan jawaban, dijelaskan kepada mereka tentang puasa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa sunnahnya tidak terus menerus, selang-seling, kemudian sholat malamnya tidak semalam suntuk sampai pagi sampai subuh tidak. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hak kepada setiap istrinya maka kemudian orang-orang yang bertanya ini menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka anggap sedikit, ya pantas wajar saja Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amalannya sedikit karena dia adalah orang yang bersih dari dosa. Itu anggapan mereka. Karena tidak bertanya kepada bagaimana cara tentang bagaimana cara mewujudkannya itu dan apa saja yang harus kita contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditanyakan tentang hal itu secara khusus maka karena kejahilannya kemudian masing-masing dari mereka menyatakan berjanji untuk diri mereka sendiri ada yang mengatakan kalau saya mulai sekarang saya akan puasa terus-menerus melakukan saumud dahri puasa sepanjang tahun kecuali pada hari-hari yang dilarang berpuasa seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang lainnya akan melakukan tahajud sepanjang malam sampai subuh. Kemudian yang lainnya adalah berjanji tidak akan menikah atau tidak akan menggauli perempuan. Puasa amal ibadah yang baik. Tahajud amal ibadah yang baik dilakukan lebih dari tuntunan, lebih dari apa yang dicontohkan oleh Nabi, menyimpang dari cara yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat baik supaya lebih banyak waktunya dipergunakan untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masing-masing berjanji seperti itu niat dan etikat baiknya itu tidak bisa melegalkan, mengesahkan dan membenarkan apa yang mereka lakukan sampailah kemudian tentang mereka ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu keluar dengan mengatakan ma balu aqwamin yaquluna kadza kadza. Kenapa ada orang-orang di antara kalian mengatakan begini dan begini? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah di hadapan mereka, sungguh aku ini adalah orang yang paling takwa. Sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dijelaskan, sekalipun dia orang yang takwa, paling takwa, paling takut kepada Allah, berkaitan dengan ibadah puasa sunnah dilakukan oleh Nabi selang-seling. Kemudian berkaitan dengan solat malam, jasadnya diberikan haknya untuk diistirahatkan, matanya diberikan haknya untuk ditidurkan atau dipejamkan dan istrinya juga dipenuhi haknya. Karena Islam mengajarkan kita seperti awal penjelasan tadi yaitu berikanlah setiap yang punya hak-haknya maka itu diwujudkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengancam orang-orang yang tidak mau diatur dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faman an sunnati falaysa minni barang siapa yang tidak mau dengan aturanku tidak mau dengan sunnahku tidak mau dengan apa yang aku contohkan kepada mereka maka mereka tidaklah termasuk golonganku Nah menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara yang akan mereka lakukan itu adalah bentuk penyimpangan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjerumuskan mereka kepada mengikuti sunnah-sunnahnya ahlul kitab. Jadi cara mereka yang menyimpang dari sunnah Nabi menyebabkan mereka terjerumus akan mengikuti sunnahnya orang non muslim dari ahlul kitab karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dalam mewujudkan amal yang fardu wajib kita jalankan semua kemudian yang sifatnya sunnah maka sedikit kita lakukan tapi berkesinambungan sedikit tapi tetap itulah yang diajarkan dalam Islam sehingga dikatakan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam khairul a'mal adwamuhu wa in qalla sebaik-baik amalan itu adalah yang berkelanjutan berkesinambungan sekalipun sedikit dua rakaat mampunya seorang salat malam lakukan dua rakaat tapi tiap malam Jangan sampai seperti yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada salah seorang sahabatnya, kalau tidak salah dia itu adalah ibnu Umar, terbiasa sholat malam kemudian ditinggalkannya. Sebaik-baik orang adalah dia, cuma karena dia dulu terbiasa sholat malam kemudian sekarang tidak lagi. Nah terputus amalannya yang seperti itu, maka cara yang seperti itu adalah menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua rakaat terkait dengan sholat malam itu yang bisa kita lakukan lakukan tiap malam daripada sekali tempo sebulan sekali umpamanya sampai pagi bukan itu yang diinginkan dari kita. Jadi yang diinginkan dari kita sedikit tapi berkelanjutan berkesinambungan secara terus menerus maka seperti yang dikatakan dalam pepatah yang kita semua paham sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit maka ini adalah yang dibenarkan dalam Islam sedikit perbuatan kita tapi lama-lama akan menjadi banyak daripada sekali yang kemudian berujung kepada kelemahan di akhir umur nah, jadi menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyebabkan orang terjerumus melakukan sesuatu yang tidak ada dalam Islam maka adanya pada agama luar Islam terutama sekali yang ketiganya yaitu masalah at-tabattul meninggalkan nikah tidak memberikan istri haknya menjauhi wanita menjauhi perempuan Islam adalah dikatakan dinul fitrah sesuai dengan fitrah kita yang sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah butuh kepada lawan jenis yang laki butuh sama perempuan yang perempuan butuh sama yang laki-laki ini diatur sedemikian rupa dalam Islam dengan jalan yang dihalalkan yaitu nikah kemudian ada hak dan tanggung jawabnya dalam pernikahan maka wanita itu diberikan hak-haknya untuk dicukupkan nafkah lahir dan nafkah batin itu yang harus dipenuhi kewajiban atas si suami yang diistilahkan dalam bahasa Sasaknya adalah kewajiban atas laki-laki yang merupakan hak wanita adalah mongkak ngalak ongkatmu Ini mau kak ngalahin ya, adalah itu isyarat kepada nafkah lahir dan nafkah batin yang apabila ditelantarkan tidak diberikan kepada wanita dua-duanya ini atau salah satunya tidak diberikan maka Islam memberikan hak kepada wanita untuk menggugat suaminya ke pengadilan minta dicerai oleh karena itu nafkah lahir dan batin adalah wajib ditunaikan oleh si suami seperti kata orang cek narak cok nen di arak si tekakan narak tetelan di arak nah, ini bentuk daripada kata-kata yang menunjukkan dibutuhkannya nafkah lahir dan batin dua-duanya secara bersamaan semamana lalu jok Malaysia tanpa izin dari istrinya atau diizinan nara pira bulan terus berkepanjangan kiriman kepeng luwek ceritanya dengan si nyacak kepeng cek nara lagu cok di arak nah ini Islam mengatur dengan jalan yang halal tidak membenarkan ibahiyah boleh melakukan hubungan dengan siapa saja sampai kepada mahramnya sendiri tidak diajarkan seperti itu dalam Islam dan tidak dikekang untuk tidak diperbolehkan yang merupakan bentuk daripada bid'ah dari umat terdahulu yang tidak mau menikah melakukan tabatul kemudian sisa-sisa mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bakaya dari mereka itu adalah ditemukan di lereng-lereng gunung yang hidup dengan apa adanya dari daun-daunan dan minum dari mata air padahal Allah Subhanahu wa taala menghalalkan apa yang ada di bumi tapi dengan ajaran yang menyimpang mereka yang dilakukan oleh mereka yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bidah dalam agama mereka maka umat Islam yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mau tidak mau pasti akan mengikuti cara mereka. Oleh karena itu perhatikan dalam mewujudkan amalan jangan asal-asalan. Wujudkanlah sesuai dengan tuntunan syarak, sesuai dengan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu terkait dengan masalah ini sebagai contoh dari amalan di samping yang tadi adalah berzikir setelah sholat fardu. Berzikir setelah sholat fardu amalan sunnah. Ndik berzikir, ndik berdosa. Karena ini adalah amalan sunnah. Lagu perbuatan pegawaian te meninggalkan amalan sunnah akan kita sesali di kemudian hari kemudian kalau kita berzikir wajib mengikuti contoh bukan semaunya kita berzikir amalan sunnah tidak berzikir tidak masalah tapi kalau berzikir yang merupakan amalan sunnah dikerjakan tidak mengikuti contoh, maka lebih baik tidak berzikir. Terjadilah penyimpangan dalam berzikir. Kalimat-kalimat si kaduna berzikir jerak sembahyang fardu adalah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun yang dibaca itu adalah bagian dari ayat-ayat Al-Quran karena penempatan ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan zikir tertentu berkaitan dengan setelah sholat fardu dibutuhkan dalil dan contoh jadi kalimat zikir mau banyak mau sedang tergantung dari waktu yang kita miliki tinggal mengambil dari kitab-kitab yang menghimpun tentang itu baik kitab hadis ataupun kitab fikih dan lebih khusus lagi kitab-kitab kumpulan zikir yang dihimpun oleh para ulama. Jadi kalimatnya sudah ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita tidak pakai kalimat yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan dipakai yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau orang lebih tertarik kepada zikir yang bukan dari Nabi mereka, seperti amalan zikir si luwek terdengar dengan pengeras suara dengan speaker apa si bacana adalah diambil dari kitab. Diambil dari kitab antara lainnya adalah kitab I'anatul Talibin setelah dijelaskan kalimat zikir dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pada halaman yang sebelah kiri di sana disebutkan kata-kata yang banyak dipakai oleh umat Islam yang dengan sebab itu dampaknya mereka meninggalkan kalimat yang diajarkan oleh Nabi mereka Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam yaitu lafad-lafad yang dikatakan tanpa sanad disebutkan dengan mengatakan ruya telah diriwayatkan yang merupakan bentuk periwayatan yang menunjukkan kelemahan bahkan kepalsuan apa yang diriwayatkan lagu ini iya si lebih laris jauh aneh dengan ajaran Nabi Muhammad sendiri kurang tertarik jauh aneh dengan Nabi Khidir becat pada rebut pada bait fotokopi salin dan seterusnya Nah di sana disebutkan kalimat yang dipakai oleh masih banyak dari umat Islam yang memakainya dalam berzikir setelah sholat fardu itu adalah diambil dari riwayat tersebut yang tidak ada jelas sanadnya yang isinya adalah diterangkan bahwasanya Nabi Khidir alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang amalan apa yang bisa menyebabkan orang itu dijamin mati dalam keadaan beriman, aman daripada dicabut iman dari dirinya. Sebelumnya adalah ditanyakan kepada 124 ribu nabi, maka semuanya tidak ada yang tahu. Ditanyakan lagi kepada Nabi Muhammad secara khusus juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu. Nanti saya tanyakan kepada malaikat Jibril. Bertemu dengan malaikat Jibril ditanya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apakah gerangan amalan yang bisa menyebabkan seorang itu dijamin aman am, imannya tidak dicabut dia mati dalam keadaan beriman saya juga tidak tahu kata Jibril, nanti saya tanyakan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Allah Rabbul Alamin tentang apakah amalan yang kalau diamalkan orang akan menjadi aman dicabut keimanan darinya. Artinya dia akan mati dalam keadaan beriman. Maka diberitahukanlah malaikat Jibril amalan itu adalah membaca ayat-ayat yang sering kita dengar atau setiap hari kita dengar dari yang dipakai dalam beramal-amalan setelah sholat fardu jadi sumbernya adalah asal usulnya adalah dari Nabi Khidir yang menyatakan dia itu bertanya kepada 124 ribu nabi ini kalau bahasa ulama raihatul wad'i bau kepalsuannya adalah wadiha sangat jelas kenapa dikatakan demikian di mana disebutkan di mana disebutkan Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada riwayat yang bisa dibenarkan tentang Nabi pernah berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam atau Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dari kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir kemudian ditambah penjelasan bahwasanya Nabi Khidir adalah sekarang ini kata ulama telah meninggal dunia. Artinya di zaman Nabi Muhammad sudah tidak ada. Karena apa? Karena kalau dia masih hidup sudah ada perjanjian bersama Allah Subhanahu wa taala kalau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka masih hidup, mereka diwajibkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan membelanya. Ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Wa idh akhadha mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunnah di sinilah dijelaskan bagaimana para nabi terdahulu ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka hidup mendengar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka diwajibkan untuk beriman dan membelanya peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membela agama terjun langsung ke medan perang memimpin para prajurit dalam keadaan gawat genting langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Khidir tidak datang? Yang menurut riwayat dia itu adalah orang yang tidak nampak, tidak dilihat oleh sembarang orang maka akan gampang menusuk musuh-musuh satu persatu. Tapi kenyataannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan bala bantuan berupa malaikat. Tidak ada Nabi Khidir yang datang itu menunjukkan di zaman Nabi bahkan sebelumnya adalah yang namanya Nabi Khidir adalah sudah meninggal. Di mana dia bertemu dengan Nabi Muhammad ini adalah ciri tanda yang menunjukkan kepalsuan daripada riwayat tersebut. Tapi itulah yang lebih laris. Nah, ini kalimat yang kita pakai adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tidak boleh berzikir menurut maunya kita dengan kalimat yang kita ambil sendiri sekalipun ngambilnya dari hadis tapi tidak dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat itu. Kemudian bilangan jumlah dari kata-kata tertentu, lapat tertentu mana yang dijelaskan bilangannya jangan kita menentukan sendiri. Pindahlah kepada jumlah yang lainnya yang ada ketetapan yang ada ketentuannya dalam hadis. Kemudian dengan disuarakan tanpa bersuara ini berkali-kali yang ingatkan kalau seandainya orang di luar masjid di zaman sahabat itu oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diketahui mereka telah selesai salat dengan dikeraskan bacaan berzikirnya, bacaan takbirnya. ini maksud adalah suara berzikirnya. Masing-masing adalah zikir sendiri sendiri. Nah, pelaksanaan yang sendiri-sendiri itulah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kalimatnya dari Nabi, bilangannya kita ikuti ketentuan dari Nabi dengan disuarakan. Maka keempatnya adalah dengan tidak dipimpin oleh imam, maka barulah amalan zikir kita akan diterima oleh Allah. Tapi kalau kita menyelisihi dari doabit ketentuan yang dijelaskan oleh ulama yang empat ini, seandainya orang berzikir dengan kalimat dari Nabi, tapi dilaksanakan dengan bacaan dalam hati tak ada suara ini menyimpang dari sunnah atau dikerjakan dengan berjamaah satu suara menyimpang dari sunnah dia tentukan bilangannya yang subhanallah 25 ada 33 ada 10 ada dia pakai sekian belas, tujuh belas, lima belas menurut maunya sendiri maka menyimpang dari sunnah dalam ketentuan zikir ini untuk mendapatkan pahala dan tidak dikatakan masih merupakan amalan bid'ah apabila kita ikuti ketentuan dalam berzikir yang merupakan amalan sunnah tapi mengikuti ketentuan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kalimatnya dari Nabi jumlah bilangannya dari Nabi, cara praktek pengamalannya dengan disuarakan, kemudian tidak dipimpin oleh imam, maka dengan terpenuhi persyaratan dalam ketentuan berzikir ini barulah zikir itu yang kalau kita lakukan lillah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak maka masih dikatakan bid'ah dan dimasukkan kepada bid'ah idhafiyah. Jadi kalimatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilihat dari sisi kalimatnya dari Nabi ini adalah zikir Islam, Tapi kefiat pelaksanaannya menyimpang dari contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sisi ini dikatakan bid'ah. Maka dari satu sisi tidak bid'ah, dari sisi lain dia bid'ah. Maka amalan tersebut masih masuk dalam kategori kelompok bid'ah yang disebut dengan bid'ah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekecil apapun jangan kita remehkan seperti penolakan yang dilakukan oleh sebagian masalah nah, sarung pamannya dia tutup mata kakinya angkat atasan segede Islam itu bukan di sarung hanya mbok eh, pada bareng dengan Yahudi bareng Nasrani bareng Majusi Islam bukan di jenggot. Bagusan itu doa mendemil daripada menambah dosa dengan membantah dengan cara yang seperti itu. Ini orang yang seperti ini masih jauh daripada orang yang rela Allah jadi Tuhannya, Islam jadi agamanya dan Muhammad jadi nabinya. Jadi yang debau ngamalan secara kafah ketundukan kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah yang ada dalam Islam bisa kita jalankan bila mana asas dan pondasi telah kita miliki kemudian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal saleh. Jadi perkuat akidah yang merupakan asas dalam beramal maka Ikrarkanlah setiap hari pagi dan sore, pagi dan petang raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Maka kemudian di samping keutamaan kalimat tersebut dibaca pagi dan sore dijanjikan seorang akan menjadi patut untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala maka berujung kepada akan diberikan oleh Allah merasakan manisnya iman, lezatnya iman, kemudian akan terwujud pengamalan yang tidak setengah-setengah atau pengamalan secara kafah dan menyeluruh apa yang di lisan sesuai dengan perbuatan tidak bertentangan apa yang di lidah dengan apa yang kita lakukan kita katakan raditu billahi robba menunjukkan bahwasanya kita rela rede Allah jari Tuhan wabil islami dina saya ucapkan dan nyatakan bahwasanya Islam menjadi agamaku. Wabi Muhammadin Nabiya dan aku rela Nabi Muhammad jadi nabiku. Maka kata-kata yang kita ucapkan itu akan terwujud dalam diri kita. Militatur isi Allah Subhanahu wa taala, isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam aturan yang ada dalam dinul Islam. Jadi gulu itu adalah yang menyebabkan celakanya umat terdahulu dengan sebab perbuatan gulu salah satunya adalah gulu terhadap Nabi Isa dipuji-dipuji berlebihan melampaui batas sehingga mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam yang merupakan hamba Allah menjadi ibnullah menjadi putra Allah subhanahu wa taala satu dari oknum yang tiga dalam akidah trinitas yang ada dalam agama Kristen yang mana akidah trinitas adalah tidak bisa dicerna oleh akal, tidak akan bisa diterima oleh akal. Sehingga dari petinggi orang-orang Kristen yang mengatakan kalau mau menerima akidah orang Kristen tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga itu three in one itu maka buanglah akal jauh-jauh. Jadi karena tidak masuk akal. Nah ini terjadi karena apa? Siapa yang menyebabkan kesyirikan unsur syirik masuk dalam agama Kristen yang murni yang menyebabkan rusaknya adalah Paus Paulus yang pertamanya dia sinyeda agama Kristen sebagaimana dikatakan oleh ulama kalau Nasraniat dirusak oleh Bulis katanya Paulus maka agama Islam dirusak oleh Ibnu Sabah yang menjadi imamnya orang Syiah pencetus agama Syiah Abdullah ibnu Sabah ini ada kesamaan yang kemudian Yahudiah bersama kelompok Syiah nah, jadi waspadalah terhadap apa yang diperingatkan oleh Allah dan apa yang diperingatkan oleh Rasulullah adalah suatu yang sangat-sangat membahayakan diri kita bahayanya bukan terbatas di dunia tidak tapi berkepanjangan sampai di akhirat kalau bahayanya sebatas di dunia seperti penyakit jasmani diperingatkan terjangkit di setempat, maka orang kemudian tanggap bagaimana mengantisipasinya supaya jangan kena kalaupun dia kena maka akibatnya penderitaan yang dirasakan semasa hidup kalau sudah mati berhenti dirasakan sakit kankernya ataupun yang lainnya tapi kalau penyakit yang membahayakan rohani dibiarkan maka kita terancam bahaya masuk neraka di akhirat nanti. Saya cukupkan sampai di sini wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hanya adalah baru ikut pengajian atau baru-baru maka bid'ah itu adalah cara dalam agama untuk mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya dia dalam beribadah itu lebih banyak waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Di cara yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita tidak boleh mencetus bid'ah maupun mengamalkan bid'ah yang dicetuskan oleh orang lain karena perbuatan tersebut adalah tidak akan diterima karena ini adalah bentuk daripada perbuatan atau amalan yang lahir karena anggapan baik menurut akal sementara apabila itu dibenarkan maka seperti penjelasan tadi orang itu akan dibenarkan apa yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah berarti Nabi Muhammad tidak ada faedahnya didatangkan Oleh karena itu nasihat dari para ulama sibukkan diri dengan yang ada dasarnya maka menyebabkan seorang itu bisa terhindar dari masalah yang tidak ada dasarnya. Jadi agama Islam sudah cukup cukup dari peringatan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melihat kelompok zikir jama'i, zikir berjamaah di Masjid Kufah maka diingatkan oleh beliau dengan kalimat yang jarang kita dengar dari banyak dai atau banyak ustadz dan ini adalah kalimat yang sangat-sangat kita butuhkan untuk menjaga diri supaya jangan mengambil yang bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya adalah singkat mungkin karena sering disampaikan lewat pengajian di sini. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah yang sudah ada, jangan mengada-ada karena kalian dalam masalah agama sudah dicukupkan. Dan bagaimana hukum memakan penghasilan istri yang bekerja di luar negeri. Ini perlu dilihat Bekerjanya itu pada orang Arab Atau bekerja sama orang Arab Arab dua bulan terus ngirim berjuta-juta Ini pegawaian bareng dengan Arab Gajinya berapa ratus real dalam dua bulan bau beli balik ini dilihat kalau dia bekerja sama dengan orang Arab mau kepeng luwe ini perlu terjadi semua makna harus curiga aku nah, biasa-biasa tidak masalah masalah penyimpangan eh, suruh redaan si semama sekian tahun menyelisih perjanjian maka urusannya menyelisih janji tapi hasil yang didapat dari keringatnya bekerja pada orang Arab darah masalah halal tetap. bolehkah ikut berdoa? Ini adalah urusan dunia, urusan lagu, urusan usil. Kalipun nusurut, maka orang lihat apa yang diperintahkan itu. Dukungannya adalah termasuk urusan dunia, urusan lagu, urusan yang sia-sia di neraka faedahnya kembali kepada akhirat ini dalam masalah keberhasilan sampai kepada final kemarin dan yang sebelumnya katanya tapi tidak pernah dapat juara ini kalau kita lihat kata yang dibangga-banggakan tanpa pernah diajarkan menjadi terkenal di seluruh Indonesia sebagai dengan Islam dan cocok ongkat sino jadi si pandasna adalah itu dengan muslim Al-Quran di dadaku sino seharusnya terdidik anak Al-Quran di dadaku kenapa? karena sifat umat Nabi Muhammad diterangkan dalam kitab terdahulu diterangkan tentang sifat umat Nabi Muhammad itu adalah anajiluhum bisudurihim kitab sucinya di dada mereka itu bukannya Al-Quran di dadaku robah redaksinya Islam jadi kebanggaanku mari kita tetap sholat lima waktu sambung malik jemaah pepiaan malik <laughs> nah, jadi pegawaian dunia pegawaian usil yang kalau dikatakan mubah hal ini adalah tidak membawa kebaikan bagi umat ini Bagaimana oh, cara menasihati orang yang melakukan amalan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini diantara hikmah dalam berdakwah maka dilihat kondisi umat di mana dalam masyarakat kita adalah masyarakat yang mengatakan diri, mengklaim diri, mengaku diri sebagai pengikut Imam Syafi'i. Karena apa yang kita sampaikan lewat kajian di sini adalah bagian daripada yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Jadi kita bedanya tidak mengikat diri pada satu imam. Sehingga kata-kata imam dianggap segala-galanya mutlak benarnya. Itu yang tidak benar. Oleh karena itu para ulama yang termasuk imam madhab yang empat berkeinginan untuk kita ikuti dalam beragama itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ikuti dalil di mana dalil kuat jadi kalau menurut istilah mereka imam syafi'inya kita pegang hambalinya kita pegang maliki kita pegang Hanafi kita pegang dan yang lainnya dari belasan jumlahnya imam madhab dan ulama yang lainnya dari ulama ahlus sunnah kita ikuti sehingga dari keterangan ulama sendiri dikatakan ikutilah keterangan ulama sebatas untuk bisa kau memahami maksud Allah dan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau kita kembali kepada penyimpangan yang ada dalam masyarakat kita, kembali kepada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Syafi'i. Maka akan kita temukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam masyarakat itu banyak tidak ditemukan dalam kitab yang bermazhab Syafi'i sendiri. Umpama sembahyang nisfu Syaban, Amun ni nih ni adalah sembahyang bid'ah. Ini sini. Lagu sebutan dalam kitab Fathul Mu'in kitab fikih mazhab Syafi'i arak sebutannya sembahyang nih sembahyang nih barang sembahyang lek kelam Jumat pertama lek bulan Rajab adalah dua-duanya dua sembahyang nih adalah sembahyang bid'ah ini niongkat ulama Syafi'i. Nah, ini banyak yang kaget dikasih tahu dan cara yang seperti ini. Yo segera silahkan buka Fathul Muin. di teman dari ustad atau tuan guru sampai melewati belajar kitab ngaji kitab Fathul Muin. Nah cuma terkait dengan orang yang sudah mengaji setelah dia ketahui amanah ilmu yang diberikan oleh Allah apakah berani dia menyampaikannya kemudian sebagai salah satu penyebab orang tidak berani menyampaikan takut tidak diterima nah ini urusan diterima atau tidak urusan bukan dibebankan kepadanya yang dibebankan kepadanya hanyalah untuk menyampaikan ini teman suku dengan madhab syafi'i kendaitan amalannya adalah amalan bid'ah dan cara zikir syarak nimpamana termasuk daripada yang menyimpang dari yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab-kitab para ulama yang antara lainnya adalah dalam kitab Fathul Mu'in tadi dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka nah ini bukan seperti yang dijelaskan tidak ada cara membahasakannya cuma kalau orang disebutkan ini adalah menurut sunnah lakan wa'me anta saing nus kedik-kedik hadis kedik-kedik hadis nah ini untuk menghindari kemarahan bisa disampaikan dengan cara yang seperti itu ini masih tengerawas dalam madhab Imam Syafi'i maka dengan demikian kemudian dia akan menjadi lunak dan tidak marah apabila dijelaskan dengan cara yang seperti itu Tidak agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan fitrah. Tapi kenapa banyak orang menentangnya? Ini jawabannya adalah ditemukan dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin saya ciptakan hambaku lurus menerima dinul Islam kemudian dibelokkan dipalingkan oleh setan-setan dan itu dalam hadis yang lainnya kullu mauludin yuladu alal fitrah faabawahu yuhawidani ayu nasirani au majisani. setiap anak lahir bersih akan menerima disampaikan kepadanya dididik dengan cara yang benar tapi kedua orang tuanya faktor penyebab dari yang terdekat sangat berpengaruh pada si anak maka kedua orang tua itu yang paling dekat dengannya menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi dan penyembah api kalau terlepas dari faktor penyebab ini kenapa banyak orang menolak Al-Quran dan As-Sunnah padahal ini sesuai dengan fitrah sesuai dengan akal maka orang seperti itu dikatakan orang bodoh. Kalau dia menolak Al-Quran dan Sunnah, biar dikatakan pintar sebagaimana Abu Jahal yang dalam masyarakat jahiliyah disebut dengan Abul Hakam, yaitu bapak pemutus perkara. Diterima keputusannya oleh kedua belah pihak yang bersengketa sehingga dapat julukan Abul Hakam. Tapi Nabi katakan kalau dia betul punya otak dia akan terima Islam ini maka dia disebut oleh Nabi dengan sebutan Abu Jahal kalipun orangnya cerdas lagu arak si cerdas si pinter arak si cerdas ndek ne pinter cerdas lagu ibodo wah es ne telu semakin tinggi semakin beku terkena. Lu NS. dari saya nolak Al-Quran dan Sunnah oleh karena itu kalau menjadi orang yang cerdas, yang pintar harus beramal untuk dirinya yang hasil amalan tersebut dipetik setelah dia mati sekalipun dek netamat SD ya dengan pinter. Nah, jadi orang itu bodoh kalau menolak terkait dengan setelah salam apakah bertakbir karena ada riwayatnya atau membaca istighfar tiga kali ini tidak ma'ruf ada yang melemahkan bacaan dengan salam kemudian mengucapkan Allah Akbar tiga kali yang ma'ruf adalah ucapan istighfar tiga kali yang Imam Al-Syam Imam Auza'i sendiri ketika meriwayatkan hadis ini ditanya oleh seorang kaifa yastaghfiru bagaimana nabi itu beristighfar sehabis salamnya dari sholat maka dia katakan karena yaqul adalah Nabi mengatakan astagfirullah astagfirullah astagfirullah nah, sehingga ini yang ma'ruf pada umumnya kitab yang membahas zikir dan bacaan yang dibaca setelah salam dari sholat kita cukupkan sampai di sini Allah taala alam subhanakallah bihamdika